uh, kita masih pada mukaddimah tentang kitab Syarah Ajaibil Galab tentang rahasia keajaiban hati ya, ya. asrar daripada Ajaibil Galab nah, nanti insyaallah uh, mengetahui makna-makna masalah galap ini sangat dalam dan Imam Ghazali perinciannya pun juga ghamid perincian pun juga dalam keadaan yang detail ya dan sangat mendalam sekali Fa'ala kulihal nanti insya Allah akan bisa kita berikan satu ungkapan-ungkapan yang sekiranya bisa lebih mengerti ya. ya akhirnya kalau kita sesuatu yang kita tidak tahu kemudian kita ungkapkan dengan sesuatu kata-kata itu rasanya kurang sempurna gitu ya. Imam Ghazali yang lebih tahu tentang bab ini. Wa idha faragna minasyatril awal. Jika kita sudah selesai dari bagian pertama, keterangan masalah hati kemarin itu bagaimana dan bagaimana dari kitab ini min hadal kitab minan nawari fima yajri alal jawareh dari segi pandang yang mana sudah berjalan dengan jasmani kita ini yang ada di dalam jasmani kita kita kemarin sudah bicara masalah hati hati yang bagaimana yang ada di dalam jiwa kita yang ada di dalam badan kita ini bagaimana minal ibadat wal adat yang kemudian keterangan masalah hati itu ada kaitannya dengan masalah ibadah dengan masalah kebiasaan adat istiadat kita ya kan kalau orang hatinya sekarang ini lemah ibadahnya kurang semangat ya kan muamalahnya keadaan kegiatan sehari-harinya aras-arasan ya kan ada nanti jiwa hati yang semangat seneng ya untuk melakukan satu amal perbuatan ya adatnya begitu manusia ada kalanya hati kosong ya kosong meskipun pandangannya itu nerawang ke depan tapi kosong pikirannya hatinya kosong ya kosong berarti hatinya itu hati kadang-kadang begitu dia berkenaan wahwa al ilmu zahir dari segi zahir memang begitu mengetahui dari segi zahir memang begitu bentuknya bahwa adna akan tetapi kami di sini akan menjanjikan untuk menerangkan pada bagian kedua An-Nashrah Hafiz Syatrithani bagian kedua nanti ini insya Allah akan diterangkan sama Imam Ghazali ma yajri alal galbi apa yang berjalan ke hati kalau yang pertama berjalan lewat jasmani jasmaninya kita ruko, sujud, sholat itu muamalahnya kita di pasar bagaimana, baik apa enggak itu jasmani sekarang bentuknya batin loh ini repot ini makanya keterangan bentuk batin ini ya bentuknya kepada hati sekarang ini mayajri al-galbi minas sifatil muhlikati wal Munziat dari sifat-sifat hati itu ada yang bisa membinasakan ada yang bisa menyelamatkan hati manusia kadang bisa binasa hati manusia ini kenapa ada hasadnya ya ada dengki ada iri, ada penyakit-penyakit hati banyak, penyakit hati ribuan, jutaan mungkin bisa miliaran manusia begitu. Walaupun jihad kadang-kadang ada hati yang bisa menyelamatkan. Hatinya bagaimana? Suci, ya toh? Hatinya bersih, hatinya masya Allah itu munjiat namanya. Wahwa al ilmu batin. Nah, ini namanya ilmu batin sudah masuk ke dalam sudah. Ya, ke dalam kita punya roh. Fala Buddha maka seharusnya lah gedima alaihi kitabain. Kami akan memaparkan dengan menggunakan dua kitab. Ya, memaparkan dengan menggunakan dua kitab. Kitaban fi syarhi aja ibi sifatil galbi wa akhlaqih. Kitab yang pertama itu menerangkan tentang keajaiban, keajaiban sifat-sifat hati dan akhlaknya. Nah, bagaimana ini? Jadi seakan-akan katanya kita punya guru itu dulu Imam Ghazali itu masuk ke dalam hatinya manusia, seakan-akan Seakan-akan itu seperti itu sampai dia tahu, oh manusia itu gini, <laughs> manusia itu gitu. Macam-macam. Maka dikatakan kalau muhayyat jami'ul ulum lastum bitat minal ihya. Imam Nawawi mengatakan, kalau muhayyat jami'ul ulum lastum bitat minal ihya." Kalau andai kata seluruh ilmu ini dihapus, pasti ulama itu akan mengambil hukum dari kitab Ihya saking dalamnya ini Ihya ini kritik kecil-kecil tuh Ghazali nyebutkan subhanallah ya tadi ini wa kitaban kitab yang kedua tadi kitab masalah ajaibul sifat galbi wa akhlaqih yang kedua adalah kitab tentang fi kaifiyati riyadatil galbi wa tahdhibi akhlaqih kitab yang kedua adalah menunjukkan cara melatih hati riyadhah Riyadhah itu olahraga. Ya, olahraganya hati ini, olahraganya jasmani kan olahraga gitu, senam. Ya, ini ndak riyadhatil galb, olahraga hati. Melatih hati wa tahdhibi akhlaqi dan melatih untuk berakhlak. Itu kita itu sekarang. Ya, kita ini di akhir-akhir zaman ini sudah tidak ada ulama. Jadi bagaimana latihnya hati pakai kitab ihya saja sudah. Nah, ihya nanti yang ngatur diatur sama ahya cuma nek diatur sama ahya jangan bingung nanti kita jadi orang baik jadi nanti diatur sama kitab Ghazali ini tapi nanti oh gini tidak boleh gitu tidak boleh biasa itu ya dunia nafsunya manusia senang begitu nanti di akhir kitab eh ya di akhir kitab eh ya itu Ghazali akan nyebutkan surga bidadari kenikmatan nanti disebut semua Ghazali itu semua diperoleh dari apa wahai Imam Ghazali diperoleh dari orang yang bisa menjaga nafsunya surga nanti di akhir kitab Ihya nanti juz akhir itu thumma nandafi'u ba'da dzalika fi tafsilil muhlikati wal munjiat. kemudian baru setelah itu kita akan mentafsil ya lompat setelah kita menerangkan tentang masalah melatih hati dan melatih hati untuk bisa berakhlak baru kemudian memperinci untuk menerangkan hati mana atau yang bisa membinasakan manusia dan hati mana atau yang bisa menyelamatkan manusia itu. Nah, nanti diterangkan sama Ghazali semuanya. Falnadkuril ana min syarhi ajaibil galbi bitori tariqi darbil amsal. Oleh karenanya kami di sini akan menyebutkan sekarang tentang keterangan keajaiban-keajaiban hati menggunakan cara perumpamaan. Nah, ya Sebab kalau hati itu di dalam sini tidak tahu orang bukan hati itu bukan hati jantung loh bukan nanti ada semua di sini ya dengan cara perumpamaan maya grubu minal abham yang bisa dicerna oleh kefahaman manusia gitu ya fa inna tasriha bi ajaibihi karena orang yang terlalu jelas untuk menerangkan permasalahan keajaiban hati wa asrarihi dan rahasia-rahasia ada khilati fi jumlati alamil malakut yang ada di hati itu itu termasuk daripada kategori alam malakut alamnya malakut tidak bisa lihat manusia kayak malaikat siapa orang bisa lihat malaikat tak bisa roh tidak ada orang bisa lihat roh ya nah, mimma yakillu andarkihi aksarul abham kalau diterangkan terlalu perinci masalah hati ini bosen orang nanti yakil yakil itu ah, moh itu yakil Jawa ini moh ya Indonesia nya tidak paham saya apa itu Indonesia nya moh ragelem bosen jadi jemu ya Aksarul abham kebanyakan pemahaman manusia tidak sampai ke situ ya kata nah sekarang keterangannya Bismillahirrahmanirrahim mudah-mudahan saya bentuk Allah Ta'ala bisa menerangkan ini semuanya menerangkan tentang makna nafsu makna nafsi wal ruhi wal galbi wal agli wa ma huwal muradu bihadhil asami keterangan tentang maknanya nafsu nafsu satu ya maknanya ruh maknanya hati maknanya akal dan apa yang diinginkan dengan makna-makna ini apa tuh artinya nafsu gitu apa tuh artinya ruh apa tuh artinya hati apa tuh artinya akal itu nanti diterangkan sama Imam Ghazali i'lam anna hadhil asma al arba'ata ketahuilah empat nama tadi nafsu ruh hati akal empat ketahuilah bahwa empat nama yang ada di atas tadi tustakmalu fi hadhil abwab akan digunakan di dalam bab ini nanti diterangkan semua maksudnya wa yagillu fi fuhulil ulama bayangkan wa yagillu fi fuhulil ulama man yuhitu bi hadhil asami dan sedikit dari pembesar fuhul itu pembesar jantan kalau untuk kuda fuhul fahlil fahlil faras itu kuda jantan kuda jantan yang kuat untuk lari kudanya Arab kuda Arab fuhul dan sedikit dari pembesar para ulama yang mengetahui tentang makna-makna ini bayangkan pembesar ulama loh ini tidak tahu makna-makna ini wakif nahna <laughs> apalagi kita orang waktilafi ma'aniha wa hududiha wa musammayatiha dan perbedaan maknanya satu persatu kalau mau dipaparkan sama sekarang ulama sekarang ini ya maknanya nafsu itu ya hati ya nafsu ya hati itu ya roh, ya roh itu ya akal gitu mereka padahal ada perbedaan maknanya satu persatu ada wahududiha dan batasan-batasannya ada semuanya batasan hati sampai mana batasan nafsu sampai mana batasan ruh sampai mana batasan akal sampai mana wa musammayatiha dan penamaannya masing-masing nah gitu seperti sekarang sekarang saya namanya Alwi ada namanya Anwar ada namanya akhirnya Mustafa itu kan beda-beda namanya orang tapi kan ada namanya itu musammayat namanya ini meja ini juga yang eh, ini bangku ini juga namanya bangku tapi namanya berbeda nah, bisa mayat namanya ya. Wa aktsarul aghalid man al jahlu. Dan kebanyakan kesalahan para ulama menamakan makna ini karena akibatnya kebodohan. Tak tahu dia. Jahal, bodoh. makna hadhil asami tidak bisa memaknai daripada ah, nama-nama yang ada di atas. Washtirakuha baina musammayatin mukhtalifaha. Sama. Ya. Nah, nanti uh, ishtirak baina musammayatin mukhtalifah. Penamaan itu hampir sama tapi ada perbedaan. Istilahnya apa kalau orang bilang itu sama tapi tak serupa. Ya, sama tapi tidak serupa. Nah, kata ya. Wa nahnu nashrahu fi makna hadhil asami ma yata'allagu bi gharadina dan di sini kami akan menerangkan makna-makna yang ada di atas empat tadi yang berhubungan dengan tujuan kami yang kami maksudkan itu yang diinginkan Bismillahirrahmanirrahim radhiyallahu ankum Al-lafzul awwalu lafzul galbi wa huwa yutlagu li ma'nayaini ahaduhuma al-lahmus sanaubari asyaklul muda'u fil janibil aisari minas sadri wa huwa lahmun makhsusun wa fi batinihi tajwifun وفي ذلك التجويف دم أسود هو منبع الروح ومعدنه ولسنا نقصد الآن شرح ولسنا نقصد الآن شرح شكله وكيفيته إذ يتعلق به غرض الأطباء ولا يتعلق به الأغراض الدينية وهذا القلب موجود للبهائم بل هو موجود للميت wa nahnu idza atlaqna lafdhal qalbi fi hadzal kitabi lam na'ni bihi dzalik fa innahu qit'atu lahmin la gadra lahu wa huwa min alamil mulki wasyahadah id tudrikuhul bahaimu bihasatil basari fadlan anil adamiyin nah, terangkan dulu ya bismillah lafat yang pertama adalah hati diambil yang berhati dulu Al-Ghazali berkenaan dengan bab hati ini diambil yang pertama adalah hati lafadznya hati hati itu punya dua makna hati punya dua makna galep namanya hati itu kalau ini kabit ya kabit kabit kalau galep jantung nah, katanya al galep itu jantung atau hati ya itu punya dua makna yang pertama maknanya adalah Allah sanubari makna pertama adalah daging sanubari daging sanubari yang berbentuk disimpan oleh Allah Ta'ala di sebelah kiri bagian dada sini jantung berarti ya nah, itu adalah lahmun maksusun satu daging yang khusus itu daging khusus wafi batinihi tajwifun ini makna pertama loh ya dan di dalam daging itu ada longgar ada rongga lubang Wa fi batinihi tajwifun. Di dalam daging sanubari tadi ada rongga lubang tajwif. Wa fi tajwif damun aswad. Di dalam rongga atau lubang itu jantung tadi ada darah yang berbentuk hitam. Huwa manba'ur ruhi wa ma'dinuh. Nah, di dalam itu yang namanya dam aswad tadi, darah hitam tadi itu, itulah sumbernya ruh. Sumbernya roh itu di situ. Ya. Walasna tapi Ghazali. Dan akan tetapi kami tidak memaksudkan naksidul ana memaksudkan untuk mensyarahkan bentuknya hati dan bagaimana hati itu berbuat. Bagaimana hati itu ee, eh, berupa. Tidak berupa hati. Kami tidak akan menerangkan bentuknya seperti ini, tidak bentuknya seperti itu, ada rongga lubangnya, enggak, itu bukan maksudnya kami kata Imam Ghazali id yata'allagu bihi gharadul atibba karena yang permasalahan seperti ini permasalahannya dokter bukan permasalahan ulama kata dia Imam Ghazali wala taala bihi al aghradud diniyah sebab yang di atas tadi itu tidak ada hubungannya dengan masalah agama kenapa hadzal galbu mawjudun lil bahaim karena yang punya hati seperti ini binatang saja punya itu punya hati sanubari itu punya binatang kambing sapi punya bal huwa maujudun lil mayyit bahkan orang mati saja punya hati itu ya wa nahnu oleh karenanya kami di sini idza atlaqna lafzal galbi kami apabila memberikan makna lafat yang namanya hati nanti di kitab ihya ini fi hadal kitab lam na'ni bihi dhalik bukan seperti yang kami maksudkan tadi di atas hati sanubari yang di dalamnya ada rongga lubangnya bukan itu ya fa innahu gid'atul min la gadralah karena kalau memang itu yang diterangkan adalah itu hanya sepotong daging yang tidak ada kemuliaannya tidak ada apa-apanya itu biasa daging saja itu wahwa min alamil mulki syahadah ini hubungannya sama alam mulk alam di atas ini <laughs> ya alam syahadah ini bisa menyaksikan segala macam ini masa di sini <laughs> bukan ini ini lain kata Ghazali ya id tudrikuhul bahaim bihasatil basar kadang-kadang binatang saja binatang ternak ini juga bisa melihat dia bihasatil basar dengan panca indranya Binatang itu kalau ada sesuatu bahaya, tahu dia. Ya, fadlan anil adamin, apalagi manusia gitu. Wong binatang saja panca inderanya begitu kuat kok. Antum kalau bawa ke binatang ke kuburan, itu taruhkan di tempat kuburan yang masalan nih, kuburannya kufar sama, disiksa sama Allah Taala. Taruhkan ayam di situ, lari dia, jingkat-jingkat. Manusia tidak dengar. <laughs> kalau manusia dengar tidak ada yang ziarah kuburan nanti. Ya, ada yang dengar manusia. Ayam bisa dengar, padahal tidak punya telinga. Punya panca indera dia, kuat ya panca inderanya. Ah kata ya. Apalagi manusia artinya manusia yang punya hati suci dan bersih. Kemudian al makna sani, makna yang kedua setelah makna al awal tadi, makna yang kedua dulu ya. Wahwa huwa latifatun rabbaniyatun ruhaniyatun. Makna yang kedua ini adalah hati bukan makna hati sanubari tadi, tapi maknanya adalah satu zat yang halus. Sifatnya rabbani, ketuhanan. Rohani, kerohanian sifatnya. Ah, itu hati itu. Sifatnya kerohanian, kayak gini nih. Kerohanian. Antum kalau deket sama saudaranya antum, yang antum kenal seneng enggak? Seneng itu tidak ada kaitannya dengan hati di sini tidak ada cuman ditunjukkan hati kita harus kuat ya. hati kita harus senang tapi bukan di sini masalahnya ini lain ini masalah dekat sama saudara yang senang senang dekat sama orang sedih sedih De dekat sama orang yang kemerungsung artinya gelisah subhanallah ada resonansi namanya laha bihadal galbil jismani ta'aluk memang katanya ya itu mempunyai hubungan dengan hati yang bentuknya jasmani ini jasmani orang ini makna galeb jasmani itu ini anggota badan orang ini punya hubungan itu hati yang halus itu di mana itu tidak tahu hati yang halus itu mempunyai hubungan dengan hati manusia dengan jasad manusia yang kelihatan ini punya ya Watil latifatu hiya haqiqatul insan. Nah, ini terangkan sama Ghazali. Masuk sudah. Dan hati yang halus itu itulah hakikat manusia yang sebenarnya. Gembar-gembornya orang Indonesia ini SDM, sumber daya manusia itu. Itu hakikatil insan itu. Kemanusiaan, kemanusiaan, HAM. Kadang-kadang ada HAM ya, hak asasi manusia kemanusiaan harus kita ham, merdekakan itu hak asasi manusia nah wahwal mudrik al alim al arif minal insan dialah ini sifat hati yang halus inilah dialah yang bisa merasakan dialah yang tahu dialah yang arif yang bijaksana dari manusia contohnya apa kalau saya adalah orang Islam tidak pantas saya masuk gereja nah, ini mudrik al-alim al-arif binal insan kalau saya orang yang alim haruslah saya ngajarkan kepada orang kalau saya orang yang berduit kaya raya saya harus berderma itu alim mudrik dia arif ya itu tapi kalau dia tidak ada itu, berarti tidak ada hati dia. Tidak punya hati peri kemanusiaan. Nah, gitu, ya. Alim tapi tidak mengajarkan. Kaya tapi tidak mau berderma. Nah, itu. Wahwal mukhatab wal mu'agab wal mu'atab wal mutalab. Hati inilah yang diajak bicara sama Allah. Bukan hati sanubari ini, bukan. Hati yang hakikatul insan tadi itu yang diajak bicara sama Allah dan dia yang diadab nanti. Dia yang diadab sama Allah. Wal mu'atab dia yang dicaci nanti. Wal mutalab dia yang dituntut. Walaha ala gatun ma'al galbil jismani. Diulang lagi sama Ghazali. Hati ini mempunyai hubungan kuat dengan jasad manusia ini. Wagat tahayyarat ugulu aktsaril khalgi fi idraki wajhi alagatihi. Dan sungguh telah bingung akalnya kebanyakan manusia ini sungguh telah bingung untuk mengetahui bagaimana atau hubungannya hati yang halus tadi dengan jasadnya manusia ini. Bagaimana atau hubungannya? Bingung orang, tidak bisa. Kenapa? Karena tidak ada kabelnya, tidak ada. Tidak ada kabel bisa penghubungnya, tidak ada bingung makanya orang ingin menerangkan eh, inna ta'allugahu bihi yudahi ta'allugal aghradil ajam hubungannya itu hampir menyamai seperti hubungannya jasad ini semuanya kalau mata sakit tangan yang pegang kalau tangan sakit kiri yang pegang kaki sakit semuanya lari bantu perut sakit wah semuanya merasa sakit sudah ya. Ada hubungan. Kalau satu sakit, semuanya ikut sakit. Satu butuh, semuanya ikut butuh. Ya, itu ada hubungannya kayak gitu, seperti itu. Ya. Wal ausof bil mausufat. Kadang-kadang sifatnya pun juga dengan disifati nanti. Au ta'allugul musta'ma musta'mali lil alati bil alah atau seperti hubungannya alat dengan alat. Contoh, kalau mau bangun bangunan, Butuh apa? Kapur, semen, pasir. Nah, butuh ini. Kalau kapur tok tidak bisa. Semen tok tidak bisa. Pasir tok tidak bisa. Harus ada batu batanya. Allah bil Allah, ada hubungan satu dengan yang lain. Nah, seperti itu. Hubungannya hati manusia itu dengan jasad manusia itu seperti itu hubungannya. Allah bil Allah. Au ta'allugul mutamakin bil makan atau hubungannya tempat sama orang yang nempati Ya sekarang kalau ada rumah tapi tidak ada orangnya, ya bukan rumah rumah tangga namanya. Ada rumah besar tapi tidak ada orangnya di dalam, kosong, suwung katanya orang Jawa. Ya bukan rumah tangga itu berarti. Ada hubungannya rumah sama yang mati, ya, sama. Ya. Wa syarhu dzalika mimma tatawaffahu li ma'nayain, tatawaggahu li ma'nayain. Nah, keterangan nanti ini semuanya mengandung unsur dua makna ahaduhuma annahu muta'alligun bi'ulumil mukashafah yang pertama ada hubungannya dengan ilmu kasyaf dengan ilmu kasyaf ilmu cara mengetahui batin nah kasyaf namanya ilmu mukashafah pertama ada hubungannya dengan ilmu itu itu ilmu bagaimana Ustaz? tidak bisa dipelajari itu tidak bisa dipelajari itu nanti datangnya dari Allah Ta'ala laduni walaisa gharaduna min hadal kitab dan bukan ilmu mukasyafah itu bukan tujuan kami nulis kitab ini bukan kitab ini tidak didasarkan dengan ilmu mukasyafah tidak kami tidak akan bahas itu kata Ghazali illa ulumul muamalah yang kami bahas hanyalah ilmu muamalah saja ilmu yang zahir kayak kita kerja belajar ilmu zahir ibadah biasa ya wasani yang kedua makna yang kedua anna tahgigahu yastad'i ifsya asirir ruh yang kedua kalau akan diungkap makna hati yang sebenarnya berarti sama dengan saya ini menyebarkan rahasia ruh kenapa? wadhalika mimman mimma lam yatakallam fihi rasulullah padahal hal itu rasulullah saja tidak bicara wa yas'alunaka anir ruh gulir roh min amri rabbi apa Rasulullah tidak tahu tahu bukan tidak tahu Rasulullah tahu cuman Allah Ta'ala mengatakan gulir ruh min amri rabbi kalau tidak nanti jadi fitnah Rasulullah saja tidak bicara kok kok saya yang seperti ini mau bicara kata Imam Ghazali ya. kaitannya bukan itu kata Ghazali ya falaisa li ghairihi an yatakallama fihi maka tidak pantas selain Rasulullah untuk bicara masalah roh atau hati ini. Taib. Wal maksud anna idza atlaqna lafzul galbi maksud kami apabila kami akan memberikan makna lafat galeb lafat lafat galeb hati ya memberikan makna itu fi hadal kitab di dalam kitab ini aradna bihi hadhil latifata yang kami inginkan atau yang kami maksudkan adalah sesuatu yang halus sekali. Latifah. Sesuatu yang halus. Wa gharaduna dzikru awsafiha wa ahwaliha la dzikru hakikatiha fi dhatiha. Yang kami inginkan atau yang kami jadikan tujuan adalah menyebutkan sifat-sifatnya hati yang latifah tadi. Sifat-sifatnya hati yang halus tadi. Kami akan sebutkan dan juga keadaannya bagaimana sumpah apakah sedih apakah seneng apakah gembira la zikri hakikatiha fidatiha kami tidak akan menyebutkan hakikatnya bagaimana atau zatnya bagaimana tidak akan menyebutkan itu kata Ghazali wa ilmul muamalati yaftagiru ila ma'rifati sifatiha wa ahwaliha wala yaftagiru ila zikri gatiha. ya jelas ilmu muamalah ini hanya membutuhkan mengetahui bagaimana sifatnya tidak bisa mengetahui bagaimana hakikatnya gitu sekarang sekarang begini saya tidak tahu hakikatnya Fulan A depan saya, masalah Habib Fuad. Saya tidak tahu hakikatnya Habib Fuad ini bagaimana, tidak ngerti saya. Sifatnya saya tahu, orangnya ganteng, tubuhnya kekar, berbadan tinggi. Ha, sifatnya ada ya orangnya priang nah bisa tahu saya kenapa senyum terus nah bisa tapi hakikatnya tidak ada yang tahu ilallah yang tahu ya nah, kata al-lafdhu lafat yang kedua tadi lafat yang pertama galeb ya lafat yang kedua adalah arruh tadi kan disebutkan yang pertama tadi makna ruh makna hati makna ruh nanti makna nafsu baru makna akal yang keempat nanti yang kedua makna ruh ruh wa huwa aidan yutlagu fi ma yata'allagu bi jinsi gharadina li ma'nayaini ahaduhuma jismun latifun mamba'uhu tajwiful galbil jismani ya fayanshuru biwasitatil urugid dawaribi ila sa'iri ajza'il badani ruh makna ruh ini juga dimakna, dimaknakan mempunyai hubungan jenis seperti apa yang kita terangkan nanti dengan dua makna jelasnya ruh itu punya dua makna ruh itu punya dua makna makna yang pertama ahaduhuma jismun latifun bentuk yang halus tidak bisa kelihatan manusia latif jismun latifun halus Mamba'uhu tajwiful galbil jismani. Tempatnya ada di dalam rongga. Galgalab jismani di dalam rongga atau lubang hati manusia itu. Sanubari sanobari tadi. Di dalam rongga dam aswat tadi, darah hitam tadi. Tempatnya ada di situ. Fayan syuru biwasitatil uruk. Kemudian dia bisa bergerak, menyebar Ruh itu dari situ tempatnya, tapi dia bisa menyebarkan kekuatannya lewat apa? Lewat urat-urat. Gerak tangan. Gerak kaki. Gerak kepala, lewat urat-urat di situ. Ya, abwarib ila sairi azail badan, akhirnya bisa menggerakkan seluruh badan yang ada di tubuh manusia ini. Itu dari situ katanya wajarayanuhu fil bad wajarayanihi fil badan dan bisa bergerak akhirnya badan itu melangkah berbicara melakukan satu perbuatan wa fayadani anwaril hayah wal hissi wal basar was sam'i wasyammi minha ala a'dha'iha akhirnya dengan tersebarnya itu ke cahaya kehidupan cahaya kehidupan dari hati hati itu ada rongganya rongga itu isinya ruh Katanya begitu di sini. Ya, rongga hati tadi itu sanubari itu ada rongga, dalamnya itu ada dam aswat, ada darah hitam, isinya ruh. Ruh itu mancarkan cahaya kehidupan dia. Pancarkan. Ya, ruh itu kan dari Allah taala, wa nafakhna fihi min ruhi. Dipancarkan oleh Allah taala dari ruhnya eh, Allah taala, pancar cahayanya ruh itu. Pancaran cahaya ruh tadi itu manusia bisa merasakan pedas, manis, kecut, tahu ya basor bisa lihat manusia oh saya bisa lihat sama bisa dengar wasyum bisa cium dia oh baunya wangi oh baunya tidak enak minha ala a'dha'iha seluruh tubuh juga begitu sama ya yudahi fayadhanan nuri minas siraj alladhi yudaru fi zawayal bait disamakan perumpamaan Ghazali ini hebat betul ya disamakan dengan cahaya lampu yang ada di sebelah pojok rumah. Kalau sekarang lampu ini tak taruh taruhlah di sini lampunya. Kalau lampu ini tak taruh di sini kemudian tak hidup kencetek, pancaran cahayanya lampu tadi itu menerangi seluruh rumah ini. Nah, itu roh. Kayak gitu roh itu. Diletakkan oleh Allah taala di rongga cahayanya bisa nyebarkan ke seluruh badan. Kayak lampu ini, letaknya ada di pojok rumah, tapi cahaya yang bisa menerangi seluruh sudut rumah seperti itu kata Imam Ghazali fa innahu la yantahi ila juz'in minal bait illa wa yastaniru bihi di mana lampu itu kalau diletakkan di pojokan rumah tidak usah seluruh rumah dikasih lampu cukup satu lampu saja semuanya terang kan gitu biasanya toh nah, ditaruh di tengah semuanya terang subhanallah karena lampu tadi itu la ilaha illallah wal hayatu mithaluha an-nurul hasil fil dan kehidupan itu perumpamaannya seperti nur tadi itu yang ada di pojok rumah tadi perumpamaannya seperti itu lampu ditaruh pojok rumah keterangannya seluruh sudut rumah sama hati ditaruhkan di pojok hati ruh ditaruhkan di pojok hati keterangannya kepada seluruh keadaan tubuh kita bisa gerak bisa melihat bisa mendengar seperti itu Katanya seperti itu, ya. Waruhu mitaluha asiraj Ruh di sini misalnya adalah seperti lampu tadi. Wasarayanir ruh waharakatihi harakatihi wasarayanur ruhi waharakatuhu fil batin mitalu harakatis sirat fi jawani bil bait bitahriki muharrike. Dan geraknya ruh tadi di alam batin ini itu seperti geraknya lampu, cahaya lampu di pojokan rumah karena digerakkan oleh penggerak sekarang kalau lampu tidak dicetekin mosok dia hidup tidak hidup lampunya kalau lampunya dicetekin klik skaklarnya on hidup lampunya sama hati kita kalau tidak digerakkan oleh Allah uh, roh kita tidak digerakkan oleh Allah tidak hidup kita ayah roh mati kau mati rohnya mati rohnya diambil maknanya mati tapi rohnya dimasukkan on dia ha, manusianya hidup lagi nah begitu permisalannya seperti itu wal atiba idha atlaku lafdar ruh arada bihi hadal makna nah para dokter-dokter apabila dia memaknai makna ruh maka ia memaknai dengan makna seperti tadi di atas ada di dalam rongga itu permisalannya dokter-dokter kan zahir dah dia bukan ulama kok dokter. Jadi misalnya roh itu di mana ya? Roh itu di dalam rongga itu loh. Nanti ada keterangan dokter sini. Ghazali itu dokter juga Ghazali ini, tiba juga. Dikatakan wahwa bukharun latifun ambojathu hararatul galbi. <laughs> Kata dokter mengatakan bahwa roh itu bukan wujudnya roh, katanya dokter-dokter ini. Roh itu wujudnya adalah asap. Yang dihas asap yang halus yang dihasilkan dari panasnya hati hati manusia ini hati manusia itu kalau panas dia rongganya yang ada di dalam hati sanubari tadi itu menghasilkan satu hembusan kehidupan itu nalarnya dokter nalar zahir namanya ya nalarnya seperti itu walaisa syarhuhu min gharadina keterangan itu bukan termasuk tujuan kami tidak masuk itu tidak masuk kategori kata Ghazali al muta'alliq bihi gharadul atibba karena yang berhubungan dengan kalimat di atas tadi itu adalah keterangannya dokter itu itu dokter yang mau begitu alladzina yu'alijunal abdan yang mana para dokter itu ngobati badan saja ngobati badan ini sakit diobati fa amma gharadu min atibba'iddin adapun tujuan daripada dokter agama nah, ini yang dimaksudkan wa amma gharadu atibba'iddin Adapun tujuan dokter agama al mualijina lil galbi yang ngobati hati. <laughs> itu. Ya kemarin kita terangkan orang kalau kena penyakit jasad itu diri kita yang tahu. Aduh pak, gigi saya sakit pak. Orang lain paling sakit giginya. Pergi yuk ke dokter gigi. Akeh tunggale pak. <laughs> Kenapa? Orang duit dit. <laughs> Ada orang cuma merasakan, tidak bisa dia merasakan paling-paling kesian atau paling-paling pergi ke dokter. Saya antarkan kau ke dokter. Dia tidak merasakan sakit gigi seperti kawannya. Tapi kalau orang kena penyakit hati, orang lain yang tahu. Dirinya tidak tahu. Coba saja orang kena penyakit hati, orang itu lihat sombongnya bukan main. Awakmu? <laughs> Badanmu sendiri bagaimana hatimu? Nah, belum tentu kita bisa sombong atau bersih hati kita, tidak tahu. Nah, ini Tujuannya dokter agama ini. Sudah, jangan ngomongkan orang lain, omongkan dirimu sendiri. Gitu. Amma gharadu atibaiddin adapun tujuannya dokter agama al mualijina lil galbi yang ngobati hati ini hatta yansaga ila jiwari rabbil alamin sampai akhirnya hati itu bisa kecantol. Bisa ada hubungan kuat dengan Allah Subhanahu wa taala, diarahkan ke sana falaisa yuta'alagu bisyarhi hadir hadhir ruhi aslan makanya hubungan yang berkenaan keterangan tentang ruh inilah yang apa namanya bukan seperti yang diterangkan oleh dokter-dokter itu bukan tapi yang akan kami terangkan lain daripada yang lain al makna thani ya makna thani dari ruh tadi makna thani dari ruh tadi apa ini Huwa al-latifatul alimatul mudrikatu minal insan wa huwa alladhi syarahnahu fi ahadi ma'anil galbi wa huwa alladhi aradahu Allah ta'ala biqaulihi qulir ruhu min amri rabbi wa huwa amrun ajibun rabbaniyun ta'jizu aktsaral uquli wal afhami andarki haqiqatihi Roh yang kedua maknanya adalah sesuatu yang halus yang mengetahui dan bisa memahami. Di samping dia mengetahui, dia memahami dari manusia. Sesuatu yang halus, tahu, memahami dari manusia. Itulah yang kami akan terangkan di dalam makna-makna yang seperti sudah kami terangkan di makna hati tadi, galap tadi. Inilah yang diinginkan oleh Allah Ta'ala di dalam Firman-Nya gulir ruhu min amri rabbi katakanlah roh itu adalah urusan Tuhanku wahwa amron ajibun ini adalah perkara yang sangat mengherankan perkara yang sangat tinggi ini katanya tidak bisa Rabbaniun ketuhanan ini bentuknya Rabbani ini sifatnya urusannya Allah ini ta'jizu aktsarul uguli wal abham yang mana akal dan pemahaman manusia lemah tidak bisa andarki hakigatih untuk menunjukkan hakikatnya untuk mengetahui hakikatnya alafdus salif tidak panjang-panjang jadi sudah alafdus salif makna yang ketiga apa itu makna yang ketiga hati ruh nafsu sekarang yang ketiga nafsu alafdus salif an nafsu wahwa aidon mushtarakun baina ma'anin hata, eh, nafsu ini mempunyai juga beberapa makna wa yata'allagu bi minhu maknayan yang berhubungan dengan apa yang akan kami jelaskan di dalam kitab ini hanya dua makna saja ahaduhuma yang pertama annahu yuradu bihil makna al jami' li quwwatil ghadabi syahwati fil insan yang pertama adalah maknanya itu dapat mengumpulkan kekuatan marah dan syahwat dari manusia. Apa nafsu itu? Nafsu itu adalah sesuatu yang dapat mengumpulkan kekuatan amarah dan kekuatan nafsunya manusia. Orang kalau tidak ada nafsunya tidak doyan makan, Pak. Tidak doyan makan dia. Ustaz hilangkan nafsu saya Ustaz. Oh tidak doyan makan sampean. Tidak doyan tidur, tidak doyan apa-apa sudah. Maunya apa? Sudah, maunya sudah. Begitu saja, tidak punya nafsu dia. Tidak ada kerja, tidak ada. Ya, tidak enak ya. Alama sayati syarhuhu. Nanti akan diterangkan bagaimana penjelasannya. Wahadal isti'malu huwal ghalibu ala ahli tasawuf. Penggunaan kata-kata yang ada di atas masalah nafsu tadi itu kekuatan marah dan kekuatan syahwat dari manusia itu adalah penggunaan kata-kata yang sering digunakan oleh orang-orang ahli tasawuf ahli tasawuf itu orang sufi ulama sufi li'annahum yuriduna bin nafsi al aslal jami' li sifatil madhmumah minal insan karena mereka menamakan menginginkan bahwa nafsu itu adalah pokok asal yang bisa mengumpulkan sifat-sifat yang tercela. Artinya Nafsu itu adalah konotasi dari kata-kata pokok semua yang sifatnya tercela nafsu. Gitu. Kesimpulannya gitu. Semua yang sifatnya tercela namanya nafsu. Dah. Orang kalau berbuat jahat orang mengatakan kui nafsu nelek. Padahal tidak setiap nafsu itu jelek. Ada nafsu mutmainnah, baik nafsunya. Ada nafsu amarah besok, ada nafsu yang jelek. Fayaguluna maka mereka para ulama tasawuf ini berkata la buddha min mujahadatin nafsi wa kasriha. Makanya maka para ulama mengatakan oleh karenanya kita harus betul-betul menundukkan nafsu dan memecahkannya. Nah, berarti nafsunya jelek. Ya. Wa ilaihi al isyaratu bi gaulihi alaihi salam oleh karenanya diisyaratkan oleh Rasulullah SAW ada aduwika nafsuka allati baina jambaik musuhmu yang paling besar artinya musuh bebuyutanmu adalah nafsumu yang di antara dua lambungmu di mana nafsu itu tempatnya nggak tahu kita di mana kata Rasulullah nafsumu musuh bebuyutanmu adalah nafsumu yang ada di kedua lambungmu berarti ada nafsu itu ada lain sama hati al makna thani makna dari dari nafsu Hiya al-latifatu allati dzakarnaha. Sesuatu yang halus lagi yang kami sebutkan. Allati hiyal insanu bil haqiqah. Kembali lagi. Itulah hakikat manusia yang sebenarnya. Nafsu itu hakikat manusia yang sebenarnya. Wahya nafsul insan wadatuh. Itulah jiwa manusia dan zatnya manusia yang sebenarnya walakinnaha akan tetapi tusofu bi ausafin mukhtalifatin bi ikhtilafi ahwaliha akan tetapi nanti akan disifati dengan sifat-sifat yang berbeda-beda melihat keadaan manusianya ada orang yang dia itu lamun berarti nafsunya itu kosong atau hatinya kosong atau rohnya kosong salah satu ada manusia periang dia. Ketawa terus sama orang itu. Masya Allah, duhuli kata orang Arab itu. Seneng, grapya sama orang itu. Berarti nafsunya dia sehat. Hatinya bunga. Girang, gembira. Rohnya dia juga seneng. fa'idha sakanat tahtal amri apabila nafsu itu dia tenang di bawah perintah dia di bawah perintahnya Allah tidak saya akan ngerjakan sekarang ini sholat duhur saya akan pergi ke masjid untuk sholat duhur dulu ada orang ngasih uang pak ini ada uang satu miliar kalau bapak sholat duhur dulu ke masjid satu miliar hilang loh pak biar tidak apa-apa saya akan sholat duhur dulu sakanat tahta amrillah nafsunya tenang jangan karena orang ini punya satu miliar tidak punya satu miliar urusannya Allah itu kalau satu miliar itu Allah nentukan di tangan saya tidak akan kemana-mana dia akan kemana-mana. Mau ke sana ke sini, ke kanan ke kiri saja saya tidak, tidak akan. Mesti ke tangan saya. Sakanat rohnya. Nafsunya itu sakanat, tenang. Tahta amrillah di bawah perintahnya Allah Taala. Wazayalahal ittirab bisababi mu'aradati syahwat. Dan bisa menggoncangkan syahwat itu nanti. Nafsu seperti ini syahwatnya kalah. Mau makan banyak nafsunya, eh jangan banyak-banyak. Sholatmu malas nanti, cegah dia tidak. Nafsu jangan dulu. Makan sedikit saja. Kalau banyak-banyak nanti saya tidak bisa sholat. Nah, sakanat ini rohnya, nafsunya. Tahta amrillah. Nah, bagaimana ini? Sumiyat an nafsul mutmainnah. Nafsu yang seperti ini dinamakan nafsu mutmainnah. Nafsunya tenang. Ya. Galallahu ta'ala fi mithliha Allah ta'ala berfirman ini menjelaskan nafsu itu ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radhiyatan mardhiyah fadkhuli bi ibadi wadkhuli jannati wahai nafsu yang tenang kembalilah kau kepada Allah diridhai dan kau meridhainya wadkhuli fi ibadi fadkhuli fi ibadi jadilah kau masuk termasuk jadi hambaku wadkhuli jannati masuklah kau ke dalam surgaku nafsunya mutmainnah orang kayak gini itu paling hebat itu Wih, itu nikmatnya manusia di sini nih kalau manusia sudah punya roh yang tenang, ikhwani, oh, tak perkara punya duit, tak punya duit, tak perkara itu. Tenang nafsunya, tenang dia. Ini orangnya hebat ini. Ini orang kaya namanya, kaya hati, namanya begitu. Wan nafsu bil makna awal, adapun nafsu yang makna pertama tadi, marah-marah, ya, merangkum daripada syahwat-syahwat, semuanya ada di dalam nafsu itu namanya makna awal nafsu yang makna yang pertama la yutasawwaru ruju'uha ilallahi ta'ala tidak bisa tergambar dia akan pergi ke Allah ta'ala bisa pulang lagi ke Allah tidak tergambar itu kenapa? Oh, marah terus bawaannya orang marah itu kalap lupa dia apalagi sudah nafsu syahwatnya muncak wah lali kabeh lupa dia kena uang satu miliar orang sah sholat gosek wae rapopo satu miliar ya kenanya nafsu syahwat yang muncul ini tidak apa-apa ketinggalan sholat bisa digodok ini tidak bisa digodok pikirannya dia gitu sholat bisa digodok uang satu miliar siapa yang mau godok nah, dia lupa saya yang ngasih yang, yang ngasih uang uang satu miliar ini nah, fa innaha mub'idatun anillah nafsu seperti itu jauh dari Allah jauh dia tambah jauh wahya min hizbi syaitan la ilaha illallah dan nafsu yang seperti ini termasuk kelompoknya kelompok setan. Wa idalam yutim sukunuha, wa idalam yatim sukunuha, jika nafsu itu tenang tapi tidak sempurna. Tenang. Tapi kadang-kadang kayak kita gitu di masjid kadang-kadang wah nanti jam 8 ada tagihan utang saya ini ah, tidak tenang nafsunya ya belum tenang betul sholat kadang-kadang Allah akbar ambiar sudah nafsunya lam yatim sukunuha tidak tenang dia ya Walakin naha akan tetapi sorot mudafiatan lin nafsi syahwaniyah wa, wa mu'taridatan alaiha akan tetapi kadang-kadang mendorong untuk menginginkan nafsu syahwat kadang-kadang menentang nafsu syahwat ya kita kita saja kalau dihadapkan makanan di sini ini ada kepala kambing, ada daging goreng, ada segala macam. Nafsunya? Wah, tak pangan kabeh iki entek, ora tak omani. Mudafiatan lin nafs. Kadang-kadang ada dibawa. Mu'taridatan alaiha. Kadang-kadang nek sudah, aduh sakke ya omah. Anak bojo ramangan kayak ngene. Ya tak dikreseki sik wae. Nah, mu'taridatan alaiha. Ya, kadang-kadang kepingin, kadang-kadang ndak. Ya, lam yatim sukunuha, ndak sempurna nafsunya itu tidak sta stabil labil nafsunya sumiyat an nafsul lawamah nafsu yang kedua ini dinamakan nafsu al-lawamah annaha talumu sahibaha inda taksirihi fi ibadati maulah karena nafsu lawamah tadi ini dia mencaci si pemilik nafsu karena teledor terhadap ibadah kepada Allah Ta'ala namanya nafsu lawamah nafsu lawamah itu dia bilang ah, saya makan KB waktu dimakan sama dia makanan itu dimakan syahwatnya memuncak ini makan dimakan dimakan dimakan dimakan dimakan kayak waktu kita puasa itu loh puasa tidak boleh makan apa-apa waktu buka ada ya ada segala macam ada minuman ini makan semuanya habis ngelemprek tidak bisa apa-apa dia terus nyalakan dirinya nafsu rasa no dewe raiso sholat kue saiki traweh ya orang metu kapok ya Talumu sahibah, dia mencaci dirinya dia sendiri. Nah, namanya nafsu lawamah. Ya. Galallahu taala wala ugsimu bin nafsil lawamah. Allah taala dan saya tidak akan bersumpah atas nafsu lawamah. <laughs> Tidak mau Allah taala bersumpah dengan nafsu lawamah. Wa in tarakatil i'tirad wa ad'anat wa ata'at li syahawat kalau dia meninggalkan yang namanya berontak kepada nafsunya, berontak kepada kejahatan, meninggalkan, dia tetap menjalankan kejahatan maknanya. Wa adzanat bahkan dia tunduk. Wa ataat dia taat. Limuktadha syahwat untuk menerjang syahwat. Ora apa-apa, tak pek kabeh. Tak apa-apa, yang penting syahwat saya terpuaskan wadawa syaitan dan dia juga tunduk dengan ajakan-ajakan syaitan sumiat an nafsul ammarah bisu baru yang ketiga baru yang ketiga dinamakan nafsul ammarah bisu nafsu yang mengajak kepada kejahatan galallahu ta'ala ikhbaran an yusufa alaihi salam awim ra'atil aziz Allah ta'ala berfirman memberitahukan berita tentang Nabi Allah Yusuf alaihi salam dan istrinya Aziz ya perempuannya si Aziz wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu saya telah terlepas tidak mau saya berhubungan dengan nafsu karena nafsu itu banyak mengajak kepada kejahatan itu kalau Nabi Allah Yusuf laki loh Zulaikha perempuan Quran sudah mengatakan walagat hammat bihi wa hamma biha Zulaikha cinta sama Yusuf Yusuf juga cinta loh nafsu manusia wajar walakin ha, Nabi Allah Yusuf alaihissalam an ra'a burhana rabbih Nabi Allah Yusuf alaihissalam tahu rambu-rambunya Allah tahu dia tidak tidak mau nafsu was jangan begitu kau ya mutmainnah nafsunya ambia nah, ya wakat yajuzu an yugala al muradu bil amarati bisu hiya an nafsu bil ma'nal awal makanya boleh dinamakan nafsu yang pertama tadi gobob marah syahwat semua diambil tidak urusan dia pokok terpuaskan nafsu saya itulah nafsu asu yang pantas untuk dinamakan pada nafsu yang pertama tadi di atas faidan an nafsu bil maknal awal madmumah hayatadzam kalau begitu nafsu yang pertama tadi pemarah mempelamaskan hawa nafsunya itu namanya nafsu yang tercela dan sangat dicela oleh Allah Ta'ala wabil makna tani mahmudah adapun nafsu yang kedua yaitu nafsu mutmainnah tadi itulah nafsu yang terpuji Li anha nafsul insan itulah nafsu yang terpuji ini adalah nafsu asalnya manusia nafsu asalnya manusia dia nah, anak bayi itu tidak mau dia melakukan hal-hal yang haram tidak mau dia maunya halal haram tidak mau dia tahu mana yang haram mana yang halal dia tahu meskipun tidak bisa membedakan dia Cuman kalau dikasih yang haram mah dia. Dikasih yang halal mau dia. Aidatuhu wa haqiqatuhul alimah billahi ta'ala wa sairil ma'lumat yaitu zatnya dan hakikatnya nafsu inilah yang mengetahui Allah taala dan mengetahui seluruh alam yang ada di dunia ini. Itulah nafsu al-mutmainnah. Mungkin inilah yang bisa saya jelaskan kurang lebihnya wal afu minkum ya. Sedikit dari apa yang bisa saya ketahui adalah penjelasan seperti itu. Kalau ada kesalahan wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.